sabun dek ker mandi lain gigi tua ah kan bari di kumat tapi kau pulang anjing eh kan tong silip long da pelaku mah buluan dengan angge ditinggali deh atau jadi orangnya kau oh, mana pernah eh iya teh nah iya angka delapan dibalik angka hiji tangan garis tangan lah tapi salapan bulu salapan teh Allah eta teh nu Allah nangan teh dibagi ke kitu ah Ustaz abdi mah tarakuleungeun cenah ping we diminyakan Allah kreatif kreatif teh sia teh pori-pori ge akan diminta pertanggungjawaban bro Sedang dipecut kawin solusinya paling ada ya, jawaban tuh gerulis tuh ngomong tuh menyatakan untuk menyatukan tapi bobo tuh gak habis tuh bogor dengan dinulain wae mangke ini ini teu meunang sombong niriweuh ku syariat mah gampang maka berubah ke syariah jangan konvensional saya dimudahkan pak segala urusan dengan oleh Allah baheula bae eh, hayang hemer ge meni kudu nampung sabra tahun hayang Harley Davidson ge Enak sebalik ke Allah mah epe yang naon cek Allah teh Harley boga, Hammer boga, anu mobil ayah para anda nih ya jeng temelipat pak di jajak Allah merek endorse cap nuhun udah mah goblok nepi ke sapatunya kecuali kolor jero dan tenaga foto habis sama merek merek jajak Allah heron kasiro restoran tuh bayar Ustaz Evi ya ya kenapa bu gak usah bayar minta foto aja di foto orang kadang yang pakai cadar langsung sampai aing di rek jadi cewek cowok hijabra saya maksiat Pak Edi mau mana di Bogor wara abu eh, saya maksiat teh lo banu wawu banyak susah rek mana saya rugi cai teh Gimana mana emang bisa maksiat kene orang mangas hese saya kata caranya Allah supaya dosa berkurang nah, berubah setik etik Yuna salat tepat waktu di masjid baca Quran sapoe saya tong loba-loba tingsoh dan terima tuh ya alif lam mim sayap mah tak apa sapoe jadi baca Quran teh keur salat gaya teu kuliah ya, kulhu kuliah ya, kulhu ya, semester 2 sampai dipakai tumpangan kudu mahum teh siapa kuliah kulhu gocengan cik atau wes ngaji jeung Ustaz RP mah ganti atau Yasin. Sok aneh ya. Eh, kan Yasin bareki eh Yasinan di bawah kanan salat kok belum si Ustaz mah saya Yasin. Canggeunya ah. Padahal orang menjebak Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Gebuk. Al-Qur'anil Hakim geus tong diundang dijrah. Inna kalamina munsarin jangan dengan amal saja kagak jamaah. Saya ngamal kan. Allah Akbar jadi kono. Urang mah tarawih ge apolam gaya tuh. Padahal balana menta ya nama ya murotan. Balana berganti ya nama tartil. Walad Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Cik sih Ustaz macan awal Nun edan alqalam. Allahumma Menang Menang Jangan saat menang Makramat yassara Al Qur'an Baca yang termudah dari Al-Quran Daerah mana dua ayat tilu ayat satu pokok meni saya saya salat namun baik abang ayam metoha dehem ilu berjamaah wadolin amin metoha dehem metoha Bismillahirrahmanirrahim Bapak tuh hebat karena Bapak disebut di gitu. dalam Ria siang kalem berita mulai dari diri sendiri mulai dari saat ini mulai dari kecil sumber berubah total itu adalah mencari ilmu saya teh jadi bonus sebut ya, Ustaz besok sama Abdul Somad tuh tanggal 30 ke Bandung di Masjid Agung Bandung alun-alun nah jadi orang maling ya kan niklir berubah dari hal yang kecil saya sapoe tilupul poe tilu poe setahun terus kena puluh ayat otomatis hafid dong ya diberi cerdas ku Allah kurang segala apa tong Quran lah sing sombong ya usaha dihidayat. hidayat hafid beliau kurang mah tes naon di Bogor ya tukang tahu bulan tuh Rama apa? Tahu bulat digoreng na mobil dadakan na katel tayaman wajib lima ratusan harga gurih-gurih nyoy dua kali sekali beda ah. gurih-gurih nyoy kan tunangnya dua apa sebenarnya kurangan sesuai periwayatan versi kahiji versi kedua tahu bulan digoreng na kata dadakan lima ratusan tungtungna beda halo gua versi bisa dirang apa ke nana eh kurang mencerdas cekulung apa tuh nah bisa mau poe ini bangga tukang tahu bulan Quran ge dengekeun mau poe paham tuh maka berubah, berubah total biasakan kebiasaan baik ame maut dalam keadaan baik kurang biasa ngisi omel kadinya walaupun poek listrik di WC pernah omel kan banget dan dilatihkan kadinya dahar di poek kan coli Wah, mas ah, biasa mah maon gitu ya Israel innalillah astagfirullah kebiasaan tak brutal tinu leutik tong tinu gede-gede reformasi ya perubahan mah sunaturona ge laun atuh wudu wae tinu leungeun teu langsung tinu suku nya kakemu nepi soek di bibir alam ayo lupa dosa jangan kakemu ge ku sikap mau e. bau alkohol kan teu bisa falan tajida li sunnatillahi tabdila sunnah Allah itu tidak akan berubah sok bicara perubahan mah bicara pengalaman bicara pengamalan bicara pernyataan, bicara pertanyaan. Yuk kita berbagi frekuensi. Rubah mah dinahan letik di diri sorangan dari saat ini. Karena injury time semua terikat ruang dan waktu. Bertobatlah sebelum ajal tiba. Karena ajal kita tidak pernah menunggu tobat kita. Sebelum titik kesimpulan mana MC bolehlah buang rindu biasa ninggalin YouTube, ninggalin TV, TV One, eh, eh, apa trans TV sok ayeuna membengger pangi da umur mah apa ngobrol sok dari na angkot sok pilihan lu bade naros hanya jawab dua ikhwan dua akhwat akhwat pakai wireless yang bagus pertanyaannya ada bonus umroh bersama Ustadz Evi plus Turki pulang pergi jalan kaki saya untuk rekaman-rekaman ceramah saya di YouTube. Kalau nggak ada kuota sudah ada bukunya namanya Gaplek, Kalau tapi soleh. Besok muncul lagi DR tapi ngepret quotes quotes ringan untuk motivasi kehidupan sehari-hari. Itu akan launching besok di Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Salam, siapa nama? Dinda? Nama saya Indra Oktaviana dari Keratek. Alhamdulillah, sok Mas Indra. Ada satu permintaan, yang kedua pertanyaan, Pak Ustaz. Oh permintaan Yang per, yang permintaan uh, tolong di follow Instagram saya, Pak Ustaz. Insya Allah, nah umur mah apa di follow Ya, gampang. jalan tapi eh indra teh gitu. Ya. itu ribuan atau dalil di follow KBM. Kalau pertanyaannya uh, bagaimana eh, cara-cara kita biar menjadi manusia yang istiqomah Mungkin itu pertanyaannya. Iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Indra. Pertanyaan anda saya tapi pinjuin. Itu nungariung diri teh koma KPG ikatan suami takut istri kalau di rumah. istri koma itu arti Sundanya anger. Konsisten. Stay on the track. Keep calm wastaqim kama umirta Istiqomalah terhadap perintah Allah hijrah berat jangan hijrah berat kau tak akan kuat biar aku aja lebih berat lagi istiqomah dalam hijrah Islam bagus kalau iman iman bagus kalau ilmu ilmu bagus kalau amal amal bagus kalau ikhlas ikhlas bagus kalau istiqomah. Bagaimana menjaga istiqomah? Istighfar. Tapi kok mama lain pegawaian mulut, pegawaian konsistensi. Mengadaan bertek, mengadaan bertek. Nah, itu istiqomah. Maka ayatnya jelas surat Fusilat ayat 31 surat 41 ladzina qalu rabbunallah summastaqamu. Sungguhnya orang-orang yang sudah yakin Rabb yang mengurusnya Allah, kemudian istiqomah, lihat bonusnya. jalul malaikah. Allah barengi bodyguardnya para malaikat stasiun Gujelemak di Bandung musim Nugelo Nugela Ustaz Pak makanya saya memakai sorban di Arita sedih Baduk ke langsung menubung ketahan ke sorban rumah saya di Cakra Apa ah, salam salamut waing Cakraan kemen Nugelona siana enon bingungan istiqomah aku yang menjamin keamananmu Allahumma atas salam wa minkas salam tak jalun malaikat Alat tahubu alat tahjat Tongsian Nah ini mengira agak keberatan Ustaz gimana tip and trick supaya kita istiqomah catat Mang ingat dua hal ingat Allah ingat mati non ingat Allah sok anggap sholat terakhir kita setiap kali wudhu anggap wudhu terakhir kita setiap baca Quran bisa jadi baca nikmati innamal amalu bil khawatir ihdinas siratal mustaqim nah eta istiqomah teh innal ladzina kalau dikasih bonus kuota usia jahalu fina lanah dia kaum subulana Allah bukakan jalan-jalan jadi kieu weh hidup preman jadi beriman dir mantan maafkan aku yang dulu ini balada dah. ku istiqomah mah jadi menang hidayah menang tempat nuluwi jadi ustad kita hayang berat saya jadi ustadznya salah sekali tinggalkan juga lagi mendukung sekali benar di darat tangan tapi resikonya nggak sih istiqomah satu ingat Allah dua ingat mati lupakan dua hal lupakan kebaikan kita kepada orang lain lupakan kejelekan orang lain kepada kita lillah weh batu rek ngomong naonnya gitu ya jika kuda ngungklek cek dong mata edan kuda na nepi ke pohon ini carana cengkuda lebih baik mati berkalang tanah daripada gagal dalam tugas neng. Eh kuda beramal kersa kedunungan anak orang beramal ke urang yang ke Allah dah lama butuh amal orang cik atuh si istiqomah tak kuncian saya istiqomah mah secara praktek ingat Allah ingat mati jaga wudhu ya tidak terganggu anti gores wudhu teh rumah godana baru kelekan di wudhu mah tadi mungkin jadi hayang artisnya artis ke di belel bede moal bede moal ya itu mual? moal siap tuh godaannya semakin tinggi pohon menjulang semakin besar tebakan angin semakin kita beristiqomah bos tengna mon game mon main naon sama game yang mah begi berat berat sering digejret juga ular tangga namanya eh, ngocok dadu di leletik di dua tilu empat lima menang taraje di dua tilu pasir finish di dua untuk orai kahana ingat permainan ular tangga hidup itu seperti itu hati-hati dijalinkan maka jaga frekuensi jaga resonansi berkumpulah dengan orang soleh yang sama-sama mencari ridho ilahi ninja hatori nikmati perjalanan hidup asik tongrimun next bagus sekali pertanyaannya oh ya boleh sok Pak RW oh, kehormatan Pak RW perlu dihanap. sok Pak RW ngobrol nah Ini tuh dan RWT singkatan riweuh wae. RT riweuh terus. Terus. Si sabar bae. Sama. Tahu tuh. Berat kan? Berat. Jangan berat. Berat. Nah. Ya, mungkin ada yang bisa ditanyakan eh, saya kaitannya dengan saya mengagumi eh, cara yang dilakukan oleh Ustaz Happy yang supi ini menurut saya Sunda pisan ya. Yang sup tanpa nepi <laughs> Uh, saya sebagai ketua RW 14 di sini ya tentunya membawahi membina, uh, apa sebagai pembina ketua uh, Karang Taruna di RW 14. Bagian ini Pak RW kurang yang ingin ya, ya yang ingin saya tanyakan kiat-kiat apa saja yang bisa uh, kami laksanakan kaitannya dengan pendekatan model dakwah ke anak-anak Karang Taruna pemada uh, pemuda-pemudi lah ABG di sini di RW 14 ini sehingga kemudian tadi saya lihat saya meng, saya mengamati perjalanan dakwah dari Ustaz Evi ini dikagumi diinginkan oleh para pemuda gitu seperti itu tamu atau mata apa saja yang bisa diinginkan Ustaz itu saja mungkin Ustaz di beberapa tip and trick bagaimana dakwah diterima di kalangan anak muda satu biiznillah izin Allah ya dakwah malin Ustaz saya dulu punya disertasi dek ya. Mun ceramah ke orang masjid mah nggak saroleh. Ibarat laut balong dipindahkan ke balong. nggak aman adaptasi jeung China. Tapi memudak jalanan dipindahkan ke masjid itu ibarat lauk laut dipindahkan ke balong motak lah. Karena airnya pun tidak bersesuaian. Saya pikirkan kumaha caranya. Ada fenomena lain. Ah, banjir, ternyata ada gol Mangpat eh maraca Quran weh. Atuh masjid nangge kakeum. Cai deureun heula maca Quran angkat calana turun sokon. Oh, turun. Maka dakwah saya jorok Pak PSK ke mantan-mantan selebritis bla bla bla bla anak jalanan dan sekarang sudah satu juta anak jalanan Bandung kembali ke masjid Allah Akbar yang Pak RT tanyain gimana polanya satu saya belajar dari Rasulullah di Rasulullah guru murid bah penate Rasul mongkir ke sahabat-sahabatnya heh muridku cek sahabat nanti guru juga belum kumpul kata Pak RW kita harus larut dengan mereka yang ada skar Bandung buka skar Ewa Briges, Ewa Monrek, Ewa EKTC, Ewa GBR, Ewa Brotherhood, dulur kami, dan ngising mas arwa cingogo saya pelajari bahasa mereka pak jadi jangan ada skak sama anak-anak maka saya ubah dandanan kalau di Bandung tuh pakai boot pakai rantai naik motor turun jangan curang yang beriman uya urusan hidayah senang mereka terus ulah ngomong gue ulah cerita gue charity ada makanan eh, ada lah ada lah baru dah aduh nuhun ah pokoknya yang naon hidayah dikasih makanan wow mau berani melepas nyawa sentuhan mbak tuker ngelem diberi sanggup padang mah kaleng nage di alung ke ada jendelanya ada teras satu kehe yang apalain budak pang mah kaleng teh bukan keluarga ternyata hongguan teh lain jana ya tante yang budak tua bukan salaki salaki anak kaleng monde tentara Inggris balik setahun tahun ke Garut udah nanti tilu jeng misin terus misah ya tamat lebih bibibina susu nona kalah Marium di Garut punya di lembur melembaran teh nyangke ke gorengan yang saroja jadi walaupun beda datangi bang ngumpul yoman ker mabok ya tanah diganggu kesama nah dia ya kan iya, minum cik aing ngasaan kok ngasaan haram si A Aing Arab siang itu aja. Ulah aing yang minum pula, bukan lebar usah sholat we dipapuaskeun tuh ya. Tang ngarokong ngarokong, ngoping ngoping. Mana yang mau mawatur mabok? Sok ceng teh ame harambang, le angkatan aing pemayoran. Ada pendekatan, membina bukan menghina. Mengajak bukan mengejek, merangkul bukan memukul, setuju? menyayangi bukan menyayangi saya pernah dakwah pakai gamis ke orang mabok samurai pan bikin naon anjing aing itu mah singogo tar suhukna tarokona sapane dikian Allahumma tauhid qalba wa hasin barja tungingkeun mana apa tuh mun indung mana apa mabok urang mati rumahnya ya, nyanyarikeun nganjarikeun mana nyeri mana mabok ya ceurik teh mabok Aing balik kayak mau Gus bawa ke masjid, kunci di masjid. Nah, adanya ada subuh cerik. Mentejeng si Ustaz, Aing maca getah demi Allah penting terakhir mamok. Alhamdulillah, kenapa nggak jadi Ustaz. sama lagi keren atuh karena urut tukang mabok. Mesin kumawa. Allah berfirman, "Qul huwallahu Demi waktu mabok cahaya Sama qul Allah wahad demi waktu. Sampai kita ada di ayat halus. Jadi pendekatan, Pak. Tidak hanya dengan cerita tapi dengan ceriti. Jangan menghakimi, Pak. Anak-anak nggak suka dihakimi, diilhami. Dumagi gitar dari gitar ganti tina konvensional jadi religi. Saya bikin beberapa lagu menaik grup band The Masif sama The Masjid. Bikin lagu Husnu Khotimah. Di dalam doa kita rando saya Happy meminta karena nonton driftna tina akan habis habis. Ringankan langkah ini untuk melangkah menuju ridomu di sisa hidup ini ada maknanya ku sadari selama ini ku sering jauh meninggalkan dirinya tulis liriknya sedangkan maut pasti datang tanpa mengenal waktu diulang ulangkan dia tuntunlah tun kami di sisa hidupku sebelum datang ajalku jadikan akhir hidupku pada ujung akhirnya kan senyum padanya tadi ah, lagu bercerita naon snowati timang barek itu ya, hai jadi tobat tak pulang oh, gitu bisa ya, jangan alap maka saya saya masuk kesel musik haram haram teh mun gitaran kasih ya, <laughs> so, banyak orang masuk Islam gara-gara lalu, oh, anu opik teh naon sih anu tentang waktu teh bila waktu oh, bagaimana saya nah, ketemu rey jadi dia lagu na ya tak terasa waktu berlalu ku tempuhi dengan dosa nistaya selama ini menyelimutiku kan tadi kita nama nyanyikan si rey hari ini aku temukan berubah berubah total Tuk tentukan jalan hidupku Selama aku masih diberi umur yang panjang Kulur nafsin dari kota tahun Repna, kemana orang balik? Allah adalah Tuhanku Muhammad adalah nabiku Al-Quranlah kitabku Islam adalah agamaku Jeruji tempat vokalis Zuwidi hijrah vokalis mobil derek Iqbal semua hijrah terus sehari ala kucai roket rocker hijrah jadi pakai bahasa mereka ya ke artis lain ini ceritanya tapi saya ini besok di Lebakun yang banyak sasa Alexa ngaraji deh tongokan di hakimi itu orang antekeun ada orang yang resep <laughs> ya Oke bikin seletik dongengkeun rambutan. Teh kalau teteh kasih rambutan suka yang masih terbungkus, suka yang sudah dibuka dan dilamun. Atau masih dibungkus sarwa Allah Tuh, Ya, makanya analogi-analogi kecil anu tidak memukul tapi merangkul, menyayangi tidak menyayangi. Itu kulana pewe harus banyak ngaliwat di masjid. Terus masjidnya besar nggak di sini? Sing lobat cocolok listrik kami bertah ngecas di masjid. Nanti bercinta masjid alcasan. Terus pakai wifi. Jadi baru datang di masjid minimal ketika ada yang berkumandang mereka sedang ngecas, sedang ngewarnet, ngewifi. Kita minta temani mereka sholat, mereka mau. Nah, jadi ya tidak dakwah Rasulullah. Rasul nu ini masjidnya di diantar dari tenggelam. Ternyata yang mau masuk Islam cuma belum bahan. Saya mau mandi kok di Transmedia Bandung anu sholat, tuluh we ya, sholat. itu tapi teh dibatalkan orang ngejebak mas mas mas punten mas aliran apa apa gitu ke salat we jawab, Kok sholat tapi itu teu batal eh, mbak bae da teu wudu cenah bener oke ternyata latihan sholat di Bandung mah lo Bandung aneh curangnya Entah pula aneh sikap yang menyimpulkan Sejadi itu no bener jangan terjebak baru dakte pak kreativitasnya luar biasa saya yang sorban, gue baru dakte sampai simpel langsung dipanggilkan yuk ke Bogor di Pekalan itu kreatif pak mengasih kamu udah pak, oh, ada nage kreatif terus kanar kill kill sarana ngareunangeun tong ku aki-aki wae adat teh. Sing takbiran Allahu Akbar. Allahu Somad. Naon? Gitu. Jangan nah, Tespikun atau cik ganti udah mora. Ashadu an la ilaha illallah baru mata masjid sepi wae dan ah nada ada kan? soal soal karuban dari Umar Yana Umar tuh pemain eh, itu Regen Persil, sampai ninggalin nama oh, yang ada ya teksnya kan? siapa itu era cuma cente hayam wae mengkorong baru tuh makan teks ada wae makan teks bayar kita dari aja kan dah keren teman ternyata kan, air nama jadi panutannya ada di masjid waktu anak buah dari buah bikin kok tewak nanti wak orang gitu pak pendekatan ini saat ya cina ada nama itu jenuh ah. rek ya nadana rumah ya, pas saya anak sholat ini masjid saya saya anak sholat saya anak sholat buka main kolak malah rajo sila ipis duduk manis kemudian menyimpang sindret setting tongotah tonggane tenang, mencari. jadi kita yang mengendalikan ibu dak mengenal, jadi sekarang mondok mah di alimat itu di tarato resep we kan bukan budak lelaki sekali beri budak lelaki loh ah terus di tarato nih resep barela nih besar ya nono nono lain ada ikna ada lagi ahwat dua ahwat ahwatnya laki-laki sudah dua itu ada tuh ibu-ibu sok Tok di tuh. Sudah sampai bu, Mikna

e, minta ceritanya dari awal perjalanan Pak Ustadz dari awal sampai sekarang bisa e, bisa apa namanya bisa terkenal sampai sekarang ini bagaimana e, supaya apa perjalanan Pak Ustadz ini bisa di apa diikuti oleh e, apa generasi muda yang akan datang. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ibu juara nanya-nanya diet tapi ngepres, Cantik tapi nyiwir. Lomba tapi ngagawekeun. Ibu nanti insya Allah akan terbit biografi saya dan ini direkam dari ceramah-ceramah. Ibu YouTube aja terus cerita saya sampai seperti ini tuh gimana? Ada di YouTube tuh rekaman pernikahan saya, cerita dengan istri saya, pernah cerai dulu, saya jadi ustadz cerita dengan ibu saya, itu ada yang di net TV tentang ibu itu. Saya berangkat dari sedikit saja bu, saya nggak bisa apa-apa, saya bukan siapa-siapa. Saya seperti hebat dan yang hebat, ya lupakan yang menghebatkan kita, ibu kita bu maka ke anak doain dengan doa-doa terbaik saya jika licik nakal apa segala pernah pernah itu pernah iya terakhir sabola di kebon waru pak tilu bulan si ngogok iya tengising temani uji nyali sekali nangtung ada ligde karena bau di dunia neraka teh geus aya si mama teh cerik mama mau nanggung ah pengen doa ke teh jadi ustad gubuk mah naik pikan baung doa aja jadi ustad deh nyamuk jadi presiden memegang ustaz Alhamdulillah bu di ku si mama didoakan di mandian ku cimatana ridollah piridol walidain berlaku jadi yang saya takutkan di dunia tiga satu Allah dua ibu tiga yatim mungkin berkah dari sana tapi bagaimana pengaruh ini lalu kemudian muncul wallahu alam istilah saja mungkin orang haus suasana berubah makanya saya yang turun ke jalan ya membawa anak-anak ke masjid jadi kalau di Bandung mah ini bukan tablik akbar kajian rutin mah yang di Panyawangan aja Cilenyi pintu tol dari 12 orang sekarang setiap malam Selasa malam itu 3700 orang kajian rutin ringan lihat disolihin kayak gitu saya sekali baca hadisnya anak-anak sekali kenapa bisa seperti itu ada ridho Allah melalui ridho orang tua meren si mama doakan sederhana cuk happy mah bakal beda gara dakwah ya kenapa saya di, TV One karena TV One memang beda ya kan lo anu nelar jangan bisa kupluk ada orang Cina tuh Bandung. Tangan si Ustaz udah dikupluk padahal Kristen menang ngaji ke saya. Kemarin baru orang alam sutra tiga Chinese masuk Islam. Gara-gara wasilahnya live Instagram. Sama kan menyebut anjing anjing weh. Ah, oh anjing. Kata orang Cina tahu kalimat anjing saya. Yesua <laughs> mah ke Bandung tahtona rindir. kayaknya termabok ke Bandung McD 6500 and Mac berkumpul di haritar teh di naon di hegar mana teh di lapangan abdi di dinya so aya Cina tulis pakai selip naon cek dia kurang nah aja di alam sutra ke Bandung tak nggak DM si wisan jadi balas wae kurang Kristen nyawa eta ya saliban kenal kan dia kurang yang asup Islam kuat naon ya makna lelaki pagawean yang asup Islam yang orang ngeselah saya pernah bernyanyi di Instagram tentang lelah hati capek hati rekomendasi duit boga pengamutu tapi hati tertenang hanya curhat kemarin baru umroh sama saya bareng kemarin udah umroh lagi dan besoknya diikuti adiknya diikuti adik iparnya alhamdulillah jadi ibu sejarahnya panjang bu keweon nangdinya jadi jadi jadi jadi beli aja bukunya boleh. nanti lah nggak harus nggak harus beli ganti aja ongkos setaknya sok mana mikna udah Assalamualaikum Ustaz salam saya ingin bertanya gimana namanya siapa dulu oh, dong tak kenal mah kata Aruf namanya saya namanya saya Dian bos saya ingin bertanya Dian udah nikah belum belum ah Dian apa namanya Madinah Madinah Sing bener aku. Biar saya apa namanya buat diangkat nanti. Catatan sipil kan harus benar. So agar tadi yang kayak ngobrol eta mah. So kan rek nanya no. Nama lengkap saya Madina Marjanti. Saya nanya Gimana cara kita menjadi muslimah yang gak gaplek, gak utak soleh dan tetap istiqomah? Oke. Okay. Teh, kalau mau jadi cara muslimah ahli surga ada empat perempuan bisa dijadikan panduan satu Khadijah siapa dua Fatimah siapa istri Nabi dan anak Nabi ya ketiga Maryam kesabaran ya teman lalu Asiya istrinya Fir'aun itu wanita terbaik surga ada apa di balik amal mereka atau belajarlah ke perempuan-perempuan seperti Hajar Maria sok belajar itu tapi gaple gaple ha surat 21 ayat 105 kenapa harus soleh karena bumi pak akan diwariskan kepada orang soleh pak bukan orang pintar. orang soleh pasti pintar, tapi orang pintar tuh dia harus ditulis nggak cukup pintar harus soleh orang berkah pasti kaya tapi orang kaya belum tentu berkah teteh soleh teh biar semama bahagia dengan kesalahan kita gimana caranya berkumpulan dengan orang-orang yang sok beli kita beriadu soli baca dalam salat assalamualaikum warahmatullahi lalu berdoa Rabbi habli minas nah, saya ada kajian tetap Senin malam di Bandung di Koramil Cikutra kita beri adu Solihin sama Ustadz Evinya gitu ngobrolkan nggak solehan baca Quran sholat sedekah itu yang baru datang jadi aman mak Bandung memang kondusif alhamdulillah maka obat hati ada lima perkaranya yang pertama baca Quran dan maknanya berkumpulan dengan orang-orang yang sholat hati-hati salah gaul teh di bawah salah dokter ke kebo gelo jeung nu gelo mah aslina anu dongeng edaningan iya nu gelo na teh ku dokter ditanya dapat ikannya dokternya oce, itu yang usupna teh menang lauknya kejebaknya gitu hati-hati lingkungan teh maka saya bikin Bandung lingkungannya jadi kondusif dengan semangat ke masjid semangat bersedekah semangat charity oh ya saya minta doa dari orang Bogor maupun saya lagi sahabat bahkan saya pulang kembali setelah tanggal 11 saya ke Palestina ke Mesir ke Istanbul dan ke Israel mau membawa satu miliar cinta buat yatim Palestina semoga saya bisa kembali ke Indonesia ya penutup cerita nih orang tata lucingan kami menang oleh-oleh ngajinan tuh ukur ngaji jering tapi ngajinis no nubang kuarta di dunia Jawab ya, waktu dari nyumahan Lu paling kuat di dunia non. Obat kuat mah tuh yang jelema mang. Nah saya sempat hati. Lu paling kuat di dunia mah gunung karena pasang bumi. Tuh ya gunung salaknya, eh gunung pangrango. Gunung, tapi tidak di sana. Kekuatan itu di besi. Garut, lingkar nagrek di kerokramu non. Ubeko, beko tinanon masih berarti nubuat besi maka mah sombong besi we saya Quran surat al hadid tapi sekuat-kuatnya besi elena kuna khususnya dibentuk khususnya mah jadi samurai digolok jadi kampak berarti sana nubuat si jago merah melolok Jakarta hati-hati dengan api Ay, api sana kuna hati-hati cai bahaya cai ngamuk tsunami rata Aceh pemutihan ya hati-hati ah rasa nggak enak bagi cai jago cai renang gunaon angin tuh dijan AC dijan kipas hujan di pepes kenang ku angin cai mah tarukna ku tukang eh angin angin ku kusaha ku tukang sate oh tah gawe ku tukang sate tukang sate jelema elena gunaon ku tunuh geus tunuh mah tutup sate nage kendol bra diberi sare mah ya Superman ge nutup kutunduh gitu, jelema berarti Helena kutunduh tunduh Helena kunaon sarekeun mau balik slipkeun mau alright di jalan tol ge sare mah tunduh sarekeun sinabrak sare Helena kunaon kumaon mentak kudu lah bising jadi sare terakhir bismillahirrahmanirrahim ahya bismillahirrahmanirrahim mudah-mudahan alhamdulillah ahyanan berarti maut kuat mah tapi ada kekuatan melebihi kematian apa kebaikan Rasulullah sudah wafat Ibrahim sudah wafat tapi namanya masih disebut ya brutal berubah total semoga dengan program ini kita bisa meninggalkan nama yang baik setelah kita wafat itu saja mudah-mudahan bermanfaat adanya saya bebeni yuk berdoa yuk biar Bogor juara Allahumma Allahumma ya Allah nawir kulubana cahayai hati setiap kami binuri mencintai bumi ini binuri dengan cahaya samsika mataharimu abadan abadan selama lamanya doa istiqomah ya lima qulub wahai zat yang membulak balik hati kulu mana Tetapkan hati setiap kami Ala dinika di atas agamamu ya musarrifal qulub wahai zat yang membolak balik hati surif qulubana tetapkan hati setiap kami anak ala taatika di atas ketaatan kepadamu Allahumma ini as'aluka bihusnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah Allahumma ini as'aluka ridha kawal jannah wa na'udhu bika min sahati kawanna Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar boleh saya menutupnya dengan pantun boleh ke situ mending kopel gitu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada Ustaz Devi